ulama sepakat bahasanya tidak ada eh, pintu bagi eh, pintu bid'ah dalam perkara al-adah al-mujarradah perkara al-adah yang murni al-adah bihalim minal ahwal sama sekali tidak ada eh, bid'ah di dalamnya kemudian yang kedua ulama sepakat bahasanya bid'ah itu qad yatatarraq terkadang terjadi dalam perkara al-adah manakala perkara al-adah tersebut adalah ghair mujaradah adalah yang tidak murni perkara al-adah kemudian yang ketiga adapun ulama yang mengatakan bahasanya unsur bid'ah itu ada pada perkara ibadat dan perkara al-adat maka maksudnya adalah perkara adat yang ghair al-mujarradah yang tidak murni itulah perkara al-ada yang iktar nabiha bergandeng padanya unsur yang menjadikan dia diperintahkan atau terlarang dalam syariat yang keempat ulama yang mengatakan bahasanya bid'ah itu hanya khusus dalam perkara ibadat dan tidak ada dalam perkara al-adat maksudnya adalah al-adat al-mujarradah perkara al-adah yang murni perkara al-adah wa iyallati tajarradat itulah perkara al-adat yang bebas terbebas dari hal-hal yang menjadikan dia menurut syariat diperintahkan atau dilarang maka dengan poin-poin di atas jelaslah bahasanya sebab adanya nukilan perselisihan dalam masalah ini adalah karena adanya ijmal adanya ketidakjelasan yang terjadi pada istilah al-adat karena tutlak digunakanlah istilah al-adat dan maksudnya adalah al-adatu al-mahdah perkara al-adat yang murni al-adah allati yang la ta'allaqa yang tidaklah melekat khitab syar'i padanya baik berupa perintah ataupun larangan dan terkadang digunakan istilah al-adat dalam pengertian ghair mahdha perkara al-adah yang tidak murni al-adah itulah perkara adat yang bergandengan padanya unsur yang menjadikan seruan syariat itu melekat padanya berupa perintah atau larangan wal muta'ayyan dan sebuah keniscayaan ketika terjadi keglobalan ya, maka ya, sebuah keniscayaan adalah melakukan mau at-tafsil yaitu membuat rincian dan meninggalkan at-itlaq bahasa yang mutlak yang menjatuhkan dan me, e, menjatuhkan dan mencerumuskan kita dalam al-iskal kebingungan. Kesimpulannya sehingga kita rinci yang pertama bahasanya bid'ah itu tidak ada tidaklah masuk, tidak ada pintu masuk bagi bid'ah dalam al-adat al-mujarrada. Perkara al-adah yang murni perkara al-adah. Itulah perkara al-adat yang tidak bergandeng padanya unsur yang menjadikan dia sesuatu yang diperintahkan atau dilarang menurut syariat. Kemudian perkara dan unsur bid'ah qad yatatarab terkadang terjadi pada perkara al-adat yang tidak murni al-adat. Itulah perkara adat yang bergandeng badannya per, uh, unsur yang menjadikan dia diperintahkan atau dilarang menurut syariat. Uh, dua catatan penting. Catatan yang pertama, layu akhir. Yu akhir mana asalnya adalah mengkeruhkan. Uh, tidaklah mengkeruhkan dalam artian uh, tidaklah uh, ma mm, tidaklah menghilangkan tidaklah menghilangkan benarnya pernyataan khilaf dalam hal ini adalah khilaf lafzi khilaf semu perbedaan semu perbedaan semu yang telah disampaikan di awal itu tidaklah hilang dengan alasan manukila min khilafin nukilan berupa perselisihan di antara para ulama untuk sebagian masalah yaitu apakah perkara al-adah ini bid'ah ataukah bukan bid'ah. Contohnya perbedaan di antara para ulama yang terjadi tentang hukum penentuan waktu takziah dengan waktu tertentu catatan kaki dalam masalah ini ada satu buku yang berharga kayak Dr. Khalid As-Samrani judulnya Takziah pengertiannya dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Maka apakah waktu takziah itu dibatasi tiga hari dari kematian sebagaimana pendapat jumhurul fuqaha ataukah takziah itu tidak memiliki waktu tertentu bahkan menentukannya adalah bid'ah ataukah kita katakan bahasanya waktu takziah itu sampai kapan itu kembali dan mengacu kepada al-urfu budaya masyarakat setempat maka perselisihan ini maka di sini tadi ada pendapat yang mengatakan penentuannya adalah bid'ah maka di sini maka adanya perselisihan semacam ini tidaklah menghilangkan benarnya e, pernyataan bahasanya perselisihan adakah bid'ah dalam perkara al-adah adalah perselisihan semu. Wadhalika dan hal tersebut anna hadal khilafah bahasanya perselisihan ini itu kembali kepada perselisihan tentang tahqiqul manat Yaitu perselisihannya apa? Hal hadil al-ada. Apakah perkara adat ini, yaitu penentuan waktu takziah selama tiga hari, itu adalah min qabil bagian dari al-ada al mujarrodah Ini perkara al-ada yang murni al-ada. Sehingga penentuan waktu dari sudut pandang ini bukanlah bid'ah. Ataukah penentuan takziah dengan tiga hari itu adalah bagian dari al-adat ghair mujarrodah minal adati ghairil mujaradati perkara al-adat yang tidak murni perkara al-adat idhiya ibadatan karena takziah adalah ibadah yang mengacu kepada syariat dan hukum asal ibadah adalah terlarang sehingga penentuan batas akhir takziah dari sudut pandang ini adalah bid'ah Itlaisa hunaka dalilun karena tidak terdapat dalil yang layak untuk menentukan tiga batasan tiga hari ini. Maka fal maka semua pihak sepakat bahasanya perkara al-adat mata jika dan murni perkara al adat maka tidak ada bid'ah di dalamnya. Wa anal ibtidah dan bahasanya bid'ah itu hanya terjadi pada perkara al-adat manakala dia tidak mujarodah murni perkara al-adat. Di antara contohnya adalah takziah ya, ikut berbela sungkawa melalui e, antarki il dengan cara diumumkan fi wal majalat di koran dan majalah apakah ini termasuk nakyu yang haram ataukah tidak demikian juga berbarisnya keluarga mayit di pemakaman agar masyarakat di atas memungkinkan bagi masyarakat untuk memberikan takziah kepada mereka. Demikian juga kumpulnya keluarga mayit dan duduk mereka di rumah duka atau di rumah yang lain dalam rangka menerima orang-orang yang tidak takziah. Iqamatu walimatin demikian juga mengadakan walimah dalam rangka khitan anak yang ini bukan akikah. Maka ini contoh perkara-perkara al-adah yang diperselisihkan. Apakah ini perkara al-adah al-mujarrodah ataukah tidak. Ini. Misalnya poin yang terakhir. Apa hukum walimatul khitan? Ini, ini eh, e, kalau dinilai ini adalah al-adah al-mujarradah ini murni perkara ala ada maka boleh-boleh saja acara bikin orang orang mengadakan acara makan-makan itu tidak harus nunggu dalil mengumpulkan orang untuk ayo makan-makan bahasa kita syukuran dalam pengertian makan-makan itu tidak menunggu dalil dari sudut pandang ini maka ini perkara ala ada yang asalnya boleh namun uh, yang lain menilai oh ini bukan al-ada al mujarada karena ini uh, melekat dan dikaitkan dengan khitan. Ini, dilekatkan dengan khitan. Dan khitan itu syariat. Ini, maka ini bukan al-ada al mujarada Dan ini oh tidak ada tuntunannya dari Nabi. Ini, maka kemudian Eh, kemudian beliau berpendapat itu tidak boleh. Ya, maka akar permasalahannya adalah tahkikul manat. Istihad tahkikul manat. Apakah ini adalah setelah disepakati teorinya al-adah mujarodah tidak ada unsur bid'ah di dalamnya. Nih, ya, kemudian dibawa dalam masalah walimatul khitan Nih, ya, apakah, uh, maka ada perselisihan dalam tahkikul manat apakah ini perkara al-ada al-mujarrada ataukah bukan. Demikian juga tadi ye, keluarga mayat itu cuma berada di rumah, ye, kumpul di rumah duka ye, dan tidak ngapa-ngapain, tidak ngapa-ngapain sehingga kalau ada orang yang mau menyampaikan bela sungkawa maka e, gampang untuk menemuinya. Ya, maka ini dinilai bid'ah oleh sebagian ulama. Ini, ya, ini dinilai bid'ah oleh sebagian ulama. Nah, kenapa ini dinilai bid'ah padahal ini masalah cuma duduk-duduk? Ini, ya, dan duduk-duduk itu uh, adalah perkara al-ada. Orang duduk-duduk ya. Ini ya, tidak harus nunggu dalil orang mau duduk-duduk di mana. Gitu. Nah, maka uh, akar permasalahannya adalah di perselisihan dalam istihad tahqiqul manat ini adalah duduk-duduk yang murni al-adat ataukah tidak e, contoh yang lain misalnya e, apa hukum ucapan selamat datangnya Ramadan atau apa hukum ucapan selamat dengan datangnya hari Jumat Nih, maka itu perkara yang diperselisihkan akarnya adalah nih, apakah ini al-ada al-mujarota. Kalau dari sudut pandang nih, ya ucapan selamat itu perkara al-ada. maka yang tidak mengapa orang mengucapkan nih, uh, selamat dengan datangnya bulan Ramadan. Tidak harus nunggu adanya dalil gitu. Dan pihak yang lain menilai, wah oh, ya ini tidak bukanlah al-ada al-mujarroda karena ini berkenaan dengan mausimul ibadah ada event ibadah sehingga ini bukan al-ada yang murni al-ada yaitu akar permasalahannya Nah, kemudian catatan yang kedua. Sebagian akhir, sebagian orang belakangan, Obama boleh jadi mereka berpegangan pokok Pegangan pokok mereka membolehkan banyak bid'ah dan perkara yang mengada-ada adalah klaim bahasanya unsur bid'ah itu tidaklah ada pintu masuk baginya sama sekali dalam perkara al-adat. Walidha, oleh karena itu Anda jumpai mereka jika dilarang untuk melakukan satu bid'ah, mereka berulang kali mengatakan ini adalah perkara adat dan perkara adat itu tidak ada bid'ah di dalamnya. Ini nama ibtida'u karena Bid'ah itu hanya yakak terjadi pada perkara al-ibadat. Ya, misalnya di bab uh, Maulid Nabi misalnya. Maka ada ya ada pihak yang uh, membolehkan dengan mengatakan ini ya, bakal al-adat. ini ya, cuma biasa saja. Bukan uh, kami tidak menjadikannya sebagai ritual ibadat. Nah, kemudian wa min amsilati ala, ala bid'il adat di antara contoh bid'ah dalam perkara al adat yang mereka bolehkan dengan klaim kalau tidak ada e, bid'ah dalam perkara al adat <clears throat> maka beliau contohkan sejumlah contoh yang namun boleh jadi contohnya tidak kita sepakati Misal sabu bil kafirin menyerupai orang kafir dalam perkara al-adat. Alat ikhtas biha yang menjadi kekhasan mereka. Yang pertama ini khas mereka, kemudian yang kedua eh, wa urifat dan dikenal menjadi jihadihim dari mereka. Artinya asal muasalnya dari mereka asal asal, masalnya dari mereka dan itu jadi ciri khas mereka. Maka beliau katakan ini adalah bid'ah di bab al-adat. Ini adalah bid'ah di bab al-adat, potongan rambut eh, dan ya, yang merupakan ciri khas orang kafir karena ini eh, potongan rambut seorang pemain film eh, orang kafir atau pemain bola atau pemain basket, Uh. maka kemudian jadi ciri khas orang kafir. Karena perlu diketahui ciri khas orang kafir itu pengertiannya dua. Boleh jadi ciri khas tokoh orang kafir. Itu disebut ciri khas orang kafir. Ini ada tokoh orang kafir, pemain bola atau pemain film atau pemain basket itu punya model potongan rambut demikian. Maka seorang muslim yang Eh, memilikinya kita katakan dia menyerupai orang kafir dalam hal yang merupakan kekhasan orang kafir. Karena kekhasan di sini adalah kekhasan tokoh. Kemudian yang kedua, kekhasan itu bisa jadi kekhasan komunitas. Itulah jadi khas komunitas ya, orang kafir, potongan rambutnya demikian. Ya, semuanya disebut Eh, kekhasan orang kafir. Jadi kekhasan orang kafir tidak harus jenis yang kedua. Tidak harus kekhasan komunitas. Namun bisa jadi kekhasan yang pertama, kekhasan tokoh. Eh, di antara contohnya dia dia sampaikan di antara tasawuf orang kafir modilat ye, menjadi model menjadi foto model wal maudot dan eh, mode-mode pakaian Namun apakah ini layak untuk disebut bidah? Di fihi nazar. Di fihi nazar karena syarat khas bidah itu harus mansub ila din. Dinisbatkan kepada agama. Ya, dinilai sebagai satu ketaatan, kesalehan dan semacam itu. Adapun e, mode pakaian yang menyerupai orang kafir ini mode pakaian Paris atau yang lain uh, maka ini kita kita bisa kita larang karena dia tidak menutup aurat, kita larang karena dia serupa dengan orang kafir, namun uh, menilainya dan memasukkannya ke dalam kategori beda dalam keadaan tidak ada nisbah kepada din Eh, di dalamnya maka ini fihi syai' atau fihi nazar. Demikian juga al itifal perayaan dengan al ayat sejumlah perayaan-perayaan atau hari raya yang itu diketahui dikenal oleh orang Islam min kafirin karena diperkenalkan oleh orang-orang kafir yang terjadi dengannya menyaingi Eh, ayat syariah ibadah-ibadah yang syar'i. Dan mudayyaqatun laha dan mempersempit di ibadah eh, id hari raya yang syar'i. Contohnya id al-Istiqlal, kemerdekaan ya, atau Yaum Thawra atau hari revolusi yang ada di sebagian negara. Hmm. Ini karena kaidah penulis biasanya semua yang namanya aib itu uh, itu ya, semua aib yang baru itu adalah bid'ah dalam agama. Dan telah kemarin telah kita singgung di pertemuan yang lewat bahasanya fihi nabar. Bahasanya semacam ini kurang tepat. Kemudian contoh yang lain isdar diterbitkannya sejumlah aturan Kemudian manusia dipaksa untuk melakukan sejumlah adat dan al-muamalat. Maka dalam hal tersebut terdapat penentangan terhadap syariat Islam. Wadhalika dan hal itu mislu semisal fardil ikhtilab. Dipaksakannya dan diharuskannya terjadi ikhtilab. Campur baru laki-laki dan perempuan. Dan dibolehkannya ikhtilat di antara laki-laki dan perempuan. Fil iklam di media massa kemudian di dunia pendidikan dan di dunia kerja. Ini, maka ikhtilat di dunia kerja di kantor disebut bid'ah oleh uh, oleh penulis. Ikhtilat di sekolah dan kampus beliau nilai sebagai bid'ah, bid'atul adat. Namun apakah ini layak disebut bid'ah? Jadi maka kalau pakai kaidah dan definisi bid'ah maka tentu tidak masuk. Ini maksiat kecuali jika maksiat tersebut uh, diyakini sebagai uh, kemudian dijadikan sebagai ibadah itu sendiri. Demikian juga jaklud daraib kemudian uh, menjadikan pajak amran mahtuman sebuah ke kewajiban, sebuah keharusan atas banyak orang dan terkadang pajak yang diwajibkan tersebut dikasih kedok, kedoknya adalah atakmin, kedoknya asuransi. Ya, maka apakah pemerintah yang zalim dengan menerapkan dan mewajibkan pajak atas uh, rakyatnya ini ini, ini bid'ah? Ya, maka sama maka fi nabar kalau mau dikatakan bid'ah. Beliau menilainya bid'ah dari sisi menyerupai syariat dalam ilzam. Menyerupai syariat dalam ilzam. Namun uh, eh, di, kalau semata-mata ilzam itu uh, nilainya bid'ah maka ya tentu nanti bid'ah itu sangat terlalu melebar. Terlalu melebar sekali. nanti eh, wajar Diknas 9 tahun nah, ini, eh, ini harus minimal orang itu tamat SMP nah, ini izan juga eh, orang kemudian eh, eh, pakai helm di jalan ah, itu ilzam ilzam bibadil adat ya kan masuk definisi kan eh, wajib pakai helm nah, itu kan ilzam ilzamun nas Helm itu sendiri apa? Ba'dul adat wal mu'amalat. Hmm. Masa ini kita masuk ada bab bid'ah, maka tentu tidak pas. Ini karena tidak boleh tidak untuk disebut bid'ah itu harus ada nisbah ila din. Ini dinisbatkan itu adalah Islam, dinisbatkan itu sebagai eh, kebaikan, amal soleh eh, dan semacam itu. Oleh karena itu tadi ye, maka yang berpandangan bahasanya matul khitan itu bid'ah itu sudut pandangnya karena bukan hanya semata-mata walimah. Namun karena ini walimah berkenaan dengan amal syar'i khitan. Bukan hanya semata-mata cara makan-makan. Nah, yang seperti itulah yang layak untuk uh, yang bisa uh, yang semacam itu yang layak adanya bid'ah dalam perkara uh, al-adat. Ini tidak hanya semata-mata uh, itu al-adat dalam bentuk makan-makan, dalam bentuk pakai helm dan seterusnya. Namun ada uh, nisbah, ini ada dikaitkan dan dihubungkan dengan uh, dengan syariat. <clears throat> Meskipun insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, walimatul khitan, ya pendapat yang lebih kuat hukumnya boleh. Nah, ya. Namun uh, yang ingin saya garis bawahi adalah, ya, yang adat yang seperti itulah yang yang bisa dijelaskan dengan semacam itu yang mungkin untuk masuk dalam bab bid'ah. Maka semata-mata maka pendapat penulis bahasanya semata-mata ilzam annas ya ilzam nas manusia masyarakat dipaksa untuk melakukan satu perkara itu adalah bid'ah fihi syai. Maka ini satu hal yang tidak tepat. Nah, waqad hasala inda oleh ilmu ta'akhirin dan telah terjadi pada mereka-mereka orang belakangan dalam masalah ini akta kesalahan sebagiannya dari yang lain. Yang pertama mereka punya anggapan bahasanya anal ibtida bahasanya bid'ah tidaklah eh, ada ruang masuk bagi bid'ah albatata sama sekali dalam bab al-adat. Yang kedua mereka tidak membedakan antara al-adat al-mujarradah Ya, dan al-adat ghair mujarada yang murni perkara adat dan yang tidak murni di antaranya adalah perayaan ya, hari pernikahan ya, hari pernikahan di tempat kita ada eh, perayaan pernikahan apa perak ada emas emas itu 50 tahun ya kalau sudah nikah 50 tahun maka itu perayaan eh, pernikahan emas kalau 25 tahun itu perak hmm yang di Arab juga di dunia Arab juga ada semuanya berasal dari barat. Wayamil milad dan kemudian ulang tahun hari lahir setiap tahunnya. min minal adat maka ini adalah perkara al-adat. Namun menurut penulis ini adalah perkara adat ghair mujaroda. Kenapa beliau kategorikan perkara adat ghair mujaroda? Karena ini ayat. Karena ini ayat Nah, ini aid. Dan kaidah penulis semua semua aid adalah di semua aid, aid itu semuanya harus tahu kifi. Itu kaidah penulis. Hmm. Maka semua aid yang tidak ada dalilnya itu bid'ah. Meskipun kemarin telah kita sampaikan eh, bahasanya tidak semua aid baru itu kita dilarang e, tidak semua id baru yang terlarang itu harus masuk dalam kategori bid'ah. Bisa karena bid'ah jika ada unsur ibadah di dalamnya dan bisa jadi e, kita larang sebabnya karena ini ihdas aidin jadid fil Islam. E, karena mengadakan adakan baru dalam Islam. Kemudian yang ketiga, dan apa itu Eid? Dan apa itu Eid? Eid itu adalah e, berkenaan dengan Eid e, waktu ya, adalah hari yang diagungkan dan diistimewakan karena semata-mata mata harinya. Maka ada hari yang diistimewakan karena semata-mata eh, di hari Ahad pagi untuk pengajian, ya, pengajiannya ada pengajian e, yang istimewa karena pengajiannya ada sarapan paginya dan yang lainnya pengajian yang lain tidak ada. Tapi khusus ahad pagi pengajiannya ada sarapan paginya boleh jadi eh, bubur, kacang hijau atau kemudian e, apa yang lainnya pengajian yang lain ya cuma pengajian kalau ini kok istimewa sekali ada pengajian kemudian ada uh, ini maka ini Id jadid yang terlarang manakala karena harinya. Ini, manakala karena harinya. Non jika bukan karena harinya, ada alasan logis. Ini, ada alasan logis. Ini, kenapa kok diistimewakan ahad pagi itu dengan pengajian dan pengajiannya pengajian yang istimewa pakai sarapan? Ini, eh, ada alasan logisnya. Oh, alasan, karena orang itu kerja memanfaatkan orang libur. Karena orang libur maka orang tidak tergesa-gesa pulang sehingga tidak sarapan dulu masih memungkinkan. Nah, coba eh, Selasa pagi pakai sarapan orang, nah, pilih kemudian berangkat kerja daripada sarapan dan telat kerjanya. Maka karena pertimbangan eh, logis tersebut maka ada pengistimewaan seperti itu. Maka itu bukan aid. Karena syarat aid sesuatu yang berulang Kemudian di sana ada taksis, ada pengistimewaan, pengkhususan. Boleh jadi pengkhususan itu dalam bentuk kegiatan al-adat, semacam makan-makan sarapan pagi, atau kemudian Uh, itu adalah ibadat atau malah campuran ya, ibadat dan adat pengajian yang itu ibadat uh, karena tolabil ilmi sarapan paginya al adat ya. Namun e, syarat yang lain adalah libatihi Karena semata-mata harinya. Semata-mata harinya. Tidak ada ala, e, nah itu yang disebut aid. Sehingga ulang tahun itu aid. Ulang tahun itu aid. <clears throat> Kenapa aid? Karena dia pengistimewaan. Pengistimewaan pada hari tertentu. Tanggal tertentu Eh, dan ini diistimewakan dengan uh, umur adiah makan-makan eh, dengan cara makan-makan traktir makan-makan bikin kue ya, perkara ala ada dan apa yang mendasari uh, pengistimewaan tanggal tertentu ini adakah alasan logis tidak ada alasan logisnya sehingga dia itu diistimewakan, dimuliakan lidatihi. Karena semata-mata harinya Nah itu aid. Nah jika itu karena semata-mata harinya maka dia menjadi aid aid yang masru' manakala ada dalilnya. Jika tidak ada tidak jika tidak terdapat dalil yang mendukungnya maka ini aid yang gair masru' aid yang tidak dituntunkan. Nah, kemudian yang ketiga, biasanya mereka e, terlalu melebar dalam masalah istilah al-adat. Maka mereka masukkan dalam istilah al-adat sejumlah perkara yang sebenarnya bukan bagian darinya. Hai sehingga di mana mereka jadikan sebagai perkara sebagian perkara ta'abudiyah dan perkara kurbah amal ibadah adiniyah mereka masukkan sebagai bagian dari al-adat semacam perayaan tahunan dalam rangka malam 27 Rojab yang mereka sebut dengan malam Isra Mi'raj. Karena pengkhususan malam ini secara bi'ainiha secara khusus mabniun ala sababin diniyin telah dibangun di atas sebab di, sebab keagamaan mahdin murni maka bagaimanakah mungkin yuja'al dijadikan min qabili al-adat sebagai perkara al-adat Contoh yang lain perayaan, peringatan perang Badar Kubro. Karena perang Badar itu ada dua macam, ada perang Badar Kubro dan ada perang Badar Surro Pada tanggal e, 17 bulan Ramadan, demikian juga perayaan Maulid Nabi di tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Maka beliau katakan ini adalah perkara uh, bukan perkara al-adat, ini adalah perkara uh, ta'abudiyah. Perlu eh, membabil insaf dalam rangka objektif kita katakan ini adalah perkara ta'abudiyah manakala pengistimewaannya itu dengan bentuk menjadikan tanggal tersebut harga mati. Harga mati misalnya tadi ya harus tanggal eh, 17 tidak boleh tidak acaranya tidak boleh sebelumnya tidak boleh setelahnya harus pada tanggal tersebut ini, maka di sini unsur ta'abudiyahnya jadi kental misalnya eh, kegiatan peringatan maulid nabinya pokoknya harus tanggal 12 tidak boleh maju, tidak boleh mundur. Nih. Maka ini unsur ta'abu, eh, unsur ta'abudinya itu kental. Nih. Namun kalau sebagaimana banyak di tempat kita, nih, itu tanggalnya tidak kaku. Itu tanggalnya tidak kaku. Boleh jadi itu acara peringatan tersebut, namun tanggalnya sudah seminggu yang lewat, Ini, sudah dua minggu yang lewat. Ini, Maka untuk yang tidak kemudian saklek dan tidak kaku semacam ini maka ya, apa yang beliau katakan unsur ta'abudinya ya, unsur ta'abudinya itu besar yaitu tidak itu yang betul-betul besar yang saklek kalau yang dan tanggalnya longgar ya, ya minimal kita katakan tidak unsur ta'abudinya tidak sekental ya, yang saklek dan harga mati harus tanggal sekian sehingga klaim ini perkara al-adab itu ada ada wajahnya. Ya, ada sisi masuknya. Ini bukan ini perkara al-ada. Klaim mereka al-ada itu ya tidak 100% salah. Kenapa? Karena tidak kaku. Ini sudah enggak 12 serbul awal, ini sudah 22 eh, atau 24 Rabiul Awal. Ya, cuma ya kita bikin backgroundnya dalam rangka itu. <clears throat> Ya. Maka ketika ini diklaimkan ini perkara al-adat, ya itu nanti uh, eh, ataukah ini kemudian dibantah ini perkara non adat, nanti sangat debatable itu. Kalau ya, mereka sendiri yang mengadakan acaranya tidak kaku, Nih, itu nanti tali ulurnya itu ya, ya kita katakan tali ulurnya cukup kuat. <clears throat> ya, kita tidak bisa kemudian uh, ngasih kemudian uh, fonis kaku. Ini jelas tak abudi, nggak pakai jelas lagi enggak. Ini, ini jelas tak abudi ya. Itu sulit itu mengatakan ini jelas tak abudi itu, itu sulit. Kalau mereka sendiri longgar. Tanggalnya tidak tidak e, harus tanggal itu. Jadi ya yang ingin saya sampaikan dan saya, saya garis bawahi bahasanya perkataan beliau bahasanya ini adalah uh, kurbat dinia ini adalah murta'abudiyah klaim apakah adat itu tidak bisa diterima itu ada tempatnya klaim kalian perkara al-adah itu tidak bisa diterima, jelas itu tidak benar, klaim dusta, ah gitu, itu ada tempatnya. Manakala itu kaku pada tanggal sekian. Nah, kemudian yang keempat, anam istanadu fi kaulihim mereka bersandar dalam perkataan mereka tidak ada bid'ah dalam perkara adat ilal khilaf al mangkul mereka bersandar pada perselisihan yang dikutip dari para ulama dalam masalah ini yaitu dalam masalah hal ibtida apakah fonis bid'ah itu masuk dalam bab al adat ataukah tidak masuk wasaru lantas mereka menguatkan pendapat yang mengatakan ya, bi anal ibtida inam yadkhulu bahasanya bid'ah itu hanya masuk dalam perkara al ibadat tanpa perkara al-adat. waktu sabaka dan telah lewat atau tanbih kita ingatkan ini bahasanya perselisihan ini adalah perselisihan semu. Dan yang kelima mereka jadikan ucapan mereka tidak ada bid'ah dalam perkara al-adat sebagai matiyah kendaraan. Terjemah bebasnya adalah batu loncatan untuk membolehkan banyak bid'ah yang jelas dan perkara yang mengada-ada yang jelas. Bahkan atas tazwirul bid'ai bahkan membolehkan bid'ah dan melariskannya itulah fakta pendorong yang hakiki untuk memunculkan pendapat ini dan menyebarkannya. Wahadal qaul dan pendapat ini yaltaqi e, kemudian punya titik temu bersama jalan yang lain yang ditempuh oleh mereka-mereka al-mutaakhirun. Semacam mereka mengingkari adanya bid'ah idhofiyah dan menetapkan bid'ah hasanah sebagai ganti bid'ah idofiyah. Dan anggapan mereka bahasanya bid'ah itu terkadang makruh dan terkadang haram. Dan bahasanya semata-mata adanya perselisihan di antara para ulama tentang satu bid'ah itu bisa menjadi dalil untuk melegalkan yusawihu al-akhda bihi mengambil dan berpendapat dengannya. Kemudian yang keenam mereka selalu mereka jadikan sarana klaim ini mereka jadikan sarana untuk mempersempit makna bid'ah dalam agama dan membatasinya dan membatasinya dalam sebagian perkara bid'ah yang berkenaan dengan ibadat. Itulah berbagai macam bid'ah yang terjadi dikarenakan al-ubat para al-ibadah dan orang-orang zuhud. Dengan bahasanya al-ibtida membuat bid'ah tidak ada orang masuk baginya dalam perkara al-adat. Wayatilka al-bid'ah itulah sejumlah bid'ah yang ya biha terjadi atau terwujud dengannya penentangan terhadap syariat dan penyerupaan terhadap hukum-hukum syariat dan keluar dari koridor atau aturan main agama. wal tidak dan perkara bid'ah al waqi yang terjadi dalam bab al adat ini namanya suluh hanyalah terjadi menjadi dari arah ashabis sahwat, para penggemar sahwat wa anil ahwa wa asabiri asad dan para pemimpin wal amwal orang-orang kaya dan orang-orang yang zawil matami' ad-dunyawiyah. Yeah dan berbagai macam tendensi-tendensi duniawi. tidak dakwah maka klaim ini tansajimu selaras ini eh, wa tatanagho eh, tatanaghamu ma'a dakwah ilal fasli bainad din wa su'unil hayat tasakat wa tanagoma itu artinya taalafa menyatu. Ya, tatanagomo itu selaras wa tatanagomo dan menyatu dengan klaim atau propaganda yang mengajak untuk memisahkan antara agama dengan kehidupan sosial. Ya, kemudian eh, kita tambahkan sedikit di bab di kaidah yang ke-24 hukum asal peka al-adat adalah halal. Makna kaidah ini anal asal al mutarat bahasanya hukum asal yang berlaku pada semua kasus dan kaidah yang terus menerus dalam bab al-adat adalah annaha malu alal ibaha wal afwi. Perkara al-adat itu dimaknai boleh dan dimaafkan. Fayuhkam maka diberi nilai perkara adat bahasanya dia adalah mubah boleh dilakukan sebagaimana juga boleh ditinggalkan. Dan berdasarkan hal ini, faman siapa yang mengklaim terlarangnya satu perkara adat atau haramnya satu perkara adat, maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil ya, ala hadat tahrim pengharaman tersebut. Wahadil kaidah dan kaidah ini inama takhtasu hanya khusus untuk perkara adat min haitsul aslu dari sisi asalnya. Itulah perkara al-adat al-mujarradah, perkara al-adat yang murni al-adat. Dan tidak tercakup dalam kaidah ini perkara al-adat yang ghair mujarradah. Itulah perkara al-adat yang melekat padanya hal-hal yang menjadikannya sebagai satu hal yang diperintahkan atau terlarang menurut syariat makna al-adat dan beda antara al-adat dan al-ibadat. Maka yang dimaksud dengan ala adat adalah selain at selain atoah. Dan toah kemarin telah dibahas, dia adalah semua yang hukumnya wajib atau dianjurkan oleh syariat. Dan selain al kurbah, yang memang syariat menjadikannya zat dari perbuatan itu sebagai ibadah itu sendiri. Maka di antara contoh perkara adat adalah masalah tempat tinggal, rumah tempat tinggal, modelnya, bentuknya, panggung ataukah tidak, dan bagaimanakah bentuknya. Wal maraqib demikian juga kendaraan, wal malabis pakaian, makanan, minuman. Demikian juga al manaqib pernikahan. E, demikian juga semua transaksi, transaksi jual beli, sewa menyewa. Ini semua perkara adat, wa dan interaksi-interaksi. Wa Allah alladhi yumayis al-ibadat al-adat minal ibadat dan kaidah untuk membedakan mana perkara al-adat dan mana perkara al-ibadat. Al-wukuf ala, wukuf ala mengetahui. Biasanya untuk mengetahui rincian perkara al-adat, maka itu tah tadi sudah bisa diketahui dengan pendapat orang yang berakal. Dan tidaklah bergantung pengetahuannya dengan datangnya syariat lain hanya dengan perkara ibadat yang tidak ada jalan untuk mengetahuinya secara rinci kecuali melalui jalan syariat. Dan inilah makna perkataan sebagian ulama yang mendefinisikan ibadah dengan mengatakan itulah semua yang diperintahkan oleh syariat min itiradin urfiyin wal iktidain akliyin. Nah, semua yang diperintahkan oleh syariat tanpa dorongan kebiasaan bukan pula karena tuntutan akal. Artinya akal tidak bisa mengetahuinya. Jika maka apa beda perkara al-adat dan perkara e, ibadat? Maka bedanya adalah yang namanya perkara al-adat itu nggak pakai agama orang tahu. Ya, cukup dengan akal sehat orang mengerti ya sebaiknya begini-begini. Makanan yang enak itu tidak perlu Nih. Tidak perlu kemudian seandainya tanpa syariat, tanpa agama orang sudah tahu oh, makanan enak itu dibeginikan, dibeginikan, dibeginikan. Maka itu berarti perkara al-adat meskipun nanti syariat mengaturnya oh menyembelih itu caranya demikian dan demikian. Ini aturan mainnya seperti ini, seperti ini, mana yang harus terputus, namun harus terpotong. Nah, ini ini aturan syariat mengatur perkara al-adat. Non e, makanan, penyembelihan itu sendiri tetap perkara al-adat. Demikian juga pakaian. Itu perkara al-adat. Seandainya tanpa agama orang pakai pakaian. Meskipun nanti agama memberikan aturan gimana e, adab-adab uh, dalam berpakaian. <clears throat> Walidhalika oleh lain hanya dengan perkara alibadat atau perkara tepatnya ta'abudi. Karena perkara ta'abudi itu gair makulil makna. Tidak bisa dipikir dengan akal. Kalau perkara aladat itu bisa dipikir, diketahui dengan akal. <clears throat> Maka misalnya sholat dengan tata caranya. Ya, seandainya tanpa ada rasul, tanpa ada syariat tanpa ada kitab suci, tahukah orang caranya seperti ini kemudian seperti ini? Tidak bisa. Maka dia berarti perkara al ibadat. <clears throat> Walidah oleh karena itu hukum asal perkara ibadat adalah terlarang dan terlarang kecuali yang waratabi asya'u dituntunkan oleh syariat. Karena ibadat itu tauqifiyah menunggu dalil dan tidaklah dikenal kecuali dari eh, dari penjelasan syariat. Demikian juga hukum asal perkara ladat adalah al-halal dan diizinkan, kecuali jika syariat mengharamkannya dan melarang. Karena perkara al-adat itu ciri khasnya makulatul makna. Makna maksudnya itu bisa dipikirkan. Waktu dan itu diketahui e, dengan menggunakan akal sehat dan kebiasaan dan budaya. Wa minum maka dari sini tidak terdapat dalam syariat penjelasan perkara al-adat secara rinci. Namun syariat menyerahkannya ahalla, menyerahkannya anasa pada masyarakat. Kepada apa yang telah menjadi ta'arufu alaih, telah menjadi kebiasaan mereka, wahtadu ilaihi, dan yang telah mereka ketahui kebaikannya. Min ahwalin berupa keadaan-keadaan, itu yang itu bisa mengatur urusan kehidupan mereka, dan berupa budaya-budaya yang dengannya lurus dan baiklah ma'isyatuhum penghidupan mereka. Ya demikian yang kita baca dalam kesempatan sore hari ini. Mungkin karena uh, menunya berbeda supaya waktunya lebih longgar. Nah. ya, demikian yang kita baca dan uh, dalam kesempatan kali ini dan ini adalah uh, pertemuan terakhir, majelis terakhir uh, untuk membaca kitab Mi'arul Bid'ati yang insya Allah nanti kita akan carikan waktu untuk uh, melanjutkan membacanya mungkin